puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik dunia dan akhirat. Yang telah mempertemukan kita di siang hari ini untuk sesuatu yang tidaklah dunia karena tak seorang pun di antara kita yang hadir insya Allah punya keuntungan ini murni dari majelis ini. Oleh karena itu yang mengumpulkan kita adalah akhirat dan keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat. Dan inilah kenikmat-nikmat perkumpulan. Dan ini selekat-selekat paguyuban. Orang yang tidak ada maksud dan tujuan daripada pertama kecuali ingin bergandengan tangan besuk Karena pemimpin manusia di zaman kita sekarang tidak kaki, Semua tergantung angka-angka. Dan ini sebenarnya tidak tercela. Hanya saja bukan ini yang terbaik. Tidak tercela karena dia tidak melakukan yang haram dalam perhitungan angka-angka itu dan tidak melakukan aksi yang haram untuk melanggengkan keuntungan bagi paguyuban. Akan tetapi, dia bisa berbicara lain. Bahwa jarang sekali bisnis dunia in the جاريا dunia bejat luar biasa. Setelah mati, sama-sama tidak ada bedanya antara orang yang taat luar biasa dengan orang yang tidak luar biasa. Ini sungguh tidak ada. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk mencari apa? Dan wahyu dari syaitan masuk dengan mengatakan reinkarnasi. Yang hidupnya baik, lahir lagi sebagai orang baru, hidup lagi di dunia. Yang orang jahat lagi-lagi, tapi bukan sebagai manusia, bergantung sifatnya. Kalau sifatnya ular, jadi ular. Kalau sifatnya kecoa, jadi kecoa. Jadi sifatnya sifat anjing, jadi anjing. Sebagai hukuman atas apa yang mereka lakukan. Terus kalau anjingnya mati jadi apa? Anjing lagi kali ya ada yang bekas obat dari akidah kita seperti ini. Ya. Boleh jadi ada, ya, boleh jadi ada. Ya antara kita yang taubat dari dari keyakinan reinkarnasi. Namun intinya adalah orang itu tidak tidak merasa puas kalau setelah kehidupan dunia habis. Jadi itu benar, isi itunya benar. Bahwa nggak mungkin setelah kehidupan setelah kematian selesai. Enggak. Oleh karena itu Allah mengkafirkan orang yang punya keyakinan seperti ini. Wa qalu inna illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa yulquna illa sahab. Orang-orang kafir itu berkata, kehidupan kita hanya kehidupan dunia, kita hidup dan mati di sini, habis sudah. Wa yulquna illa sahab. Dan tidak ada yang mematikan kita kecuali perjalanan masa. Waktu. Artinya kita tumbuh, kita lahir sebagai seorang bayi, bergerak menjadi kanak-kanak, bergerak remaja, dewasa, berkeluarga, tua, renta, tewas. Dan itu kata mereka proses perjalanan alami. Dan sungguh kata-kata ini sangat tidak ilmiah. Walaupun manusia berusaha mengklaimnya yang inilah kata-kata yang paling ilmiah. Semua berjalan alamiah. Kenapa demikian? Kalau mereka mengatakan sebuah perjalanan alamiah, yang mereka inginkan adalah tidak yang atas. Yang salah. Para ilmuwan yang sering mengatakan, ini proses alamiah aja. Ada gempa, ada apa, ada apa, ini proses alam memang begitu dunianya. Lalu tidak membawa nama Allah di dalam pembicaraannya, Anda mendidik pola orang kafir dunia nggak ada yang habis. Dan agama Islam wahyu dari Allah kita langit dan bumi dan tahu apa yang terjadi pasca kematian yang tidak bisa diketahui manusia kecuali dengan keterangan dari yang maha tahu. Allah katakan dalam Al-Quran, "Apa naj'alul muslimina Kalau muslimin?" Akankah kami samakan saja antara orang yang patuh dan taat dan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat dalam surat Al-Qalam. Akan al-ladina amanu wa 'amilu di kal mufsidina bil ardh. Akan al dan kal fujjar. Apakah kami akan menyamakan antara orang yang tidak orang Bagi orang-orang yang rusak di permukaan bumi. Apakah kami akan samakan antara orang bertakwa dan pelaku dosa ini mengarah pada titik yang tadi bahwa ada sesuatu terjadi pasca kematian. Namun pembicaraan kita bukan itu. Walaupun semua kita mengarah ke situ. Pembicaraan kita sesuai dengan tema yang kita angkat, jangan tertipu oleh dunia, kita bicara sekarang. Kenapa kita bicara sekarang? Karena yang sekarang ini jawaban apa yang terjadi besok. Allah bagaimana nasib saya nanti di akhirat? Jawabannya apa yang harus dilakukan sekarang di dunia? Jadi kalau ada orang yang kerjaannya berbuat maksiat, akan berkumandang dia mati di meja domino, lisannya penuh dengan dusta, sumpah serapah, maka dia sudah tahu nanti nanti akan seperti apa. Namun syaitan datang kepadanya mengatakan Allah itu maha pemaaf loh saudaraku. Jangan takut, Allah itu pemaaf. Lanjutkan aja, tadi kita maaf bahwa Allah, Allah gampang maafin. Cuman seringnya, malaikat lebih cepat datangnya daripada permintaan maafnya kepada Allah. Seandainya lebih cepat permintaan maafnya kepada Allah yang serius, dia Akan tetapi mereka lebih cepat datang menjemput kembali permohonan maafnya kepada Allah. Karena kondisi dunia sekarang menunjukkan kematian mendadak itu cepat datangnya. Banyak sekali terjadi. Dan itu tanda-tanda akhir zaman. Salah satu tanda-tanda akhir zaman datang kata Nabi kepada manusia kematian banyak mendadak. Ketika antum mendengar kematian mendadak, sesekali antum balik pikiran kepada sakit jantung. Ya kan? Iya. Tapi tidak mengatakan sakit jantung. Tapi kalau mengingat sakit jantung, nanti bisa mengatakan sakit jantung. Namun Nabi mengatakan mati mendadak, tapi tidak secara sakit jantung. Jadi maknanya bukan hanya sakit jantung, walau itu salah satu mati mendadak. Salah satu di antara sekian banyak penyebab Dan aku biasa saja kehidupan di dunia ini. Yang masih mendadak kayak apa? Digilas busway masih mendadak. Kebakaran masih mendadak. Terkurung masih mendadak. Hah? kemudian tabung gas meledak masih mendadak. Masih mendadak. Ketiban bensin satu kontainer masih mendadak. Masih bisa aja petugas lapangan, petugas lapangan di di mana? Di pelabuhan di PMI atau kabupaten mati, mati. Nabi kenapa mati mendadak? Nabi tidak mengatakan mati dari sebagai itu. Banyak. Sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, yang dibanggakan manusia, semua sarana memudahkan mati mendadak. Dan itu lebih banyak menelan korban dibanding yang jantungan. Mudik lebaran seribu orang tewas. Bapak Ibu mau muslimin dan menerima. Maka orang yang hidup-hidupnya dengan mati maksiat, dia tahu jawabannya nanti dia akan seperti apa. Itu nggak bisa dibohongi hati kita tidak bisa. Hal yang mesti Sama. Orang ini demi ikhlas. Mengharap itu Allah. Taat kepada Rasulullah. Menjauhi sesuatu yang dia suka, namun Allah tidak suka. Melakukan sesuatu yang dia tidak suka, namun dia tahu Allah suka. Maka dia lakukan. Orang seperti ini berhak dia berhusnul surga. Subhanallah. Karena memang kita berjalan menuju surga. Namun tempatnya tidak ada. Indikasi ada. Maka dari indikasi, kaki, zon boleh dibangun. Yang salah itu zonnya tidak sesuai dengan indikasi. Seperti yang contoh pertama yang kita tadi bawakan, pekerjaan yang mengarahkan dia ke neraka, kok zonnya kepada Allah diletakkan di surga Firdaus gitu. Dan itu ada di masa-masa kita sedang berada di dunia gelap, belum masuk ke dunia putih. Bisikan setan dan tidak dilalaikan oleh syaitan dari poin ini selamat insya Allah. Pasti begitu. Kata pasti hanya ada pada Allah mencipta kita bumi. Oleh karena itu ini pun Makhluk ditutup dari seluruh makhluk Allah. Manusia. Sampai Nabi itu tidak tahu apa yang dari dahulu. makhluk Jadi kalau ada mengklaim dirinya tahu istilahul mahfuz ini orang antara dua saja sesat atau gila antara dua juga ada yang tidak ada kajian-kajian yang mengklaim ilmu mereka itu ilmu yang luar biasa hebat menembus lagi satu, lagi dua, lagi tiga, lagi empat sampai ke lahul mahfuz sehingga tahu alam ini itu antara dua saja, kalau tidak gila kalau tidak sesat menyamakan dirinya dengan Allah. Yang tahu isi lauhul mahfuz itu hanya Allah. Dan dia mengklaim tahu isi lauhul mahfuz. Dan terbuat sih. Ada yang tiga untuk orang-orang yang seperti itu. Maka hiduplah di dunia ini itu Mahasiswa masyarakat musliman untuk melapangkan jalan anda di surga. Dan jangan persempit jalan di surga. biasanya menjadi sempit manakala kita tertipu oleh dunia. Oleh karena dunia di dalam Al-Quran, Allah sering mengatakan setelah surga dunia Ali Imran 185. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran 185 A'udzu billahi al rajim qiyamah فمن zuhziha عن النار wa udkhila فقد فاز وما faz الدنيا ma متاع الغرور Sesungguhnya seluruh yang berjawab pasti meninggal dunia. Mau mati. nama dua man huwa qawla ujurakum yang qiyamah. Kalian akan diberikan ganjaran perbuatan kalian ini nanti di hari kiamat. Maka suhina hati nari wa rusil jannah Barang siapa yang dijauhkan dari neraka Dimasukkan ke dalam surga Maka debat Sungguh dia telah beruntung Setelah itu Allah langsung bicara dunia Wa di dunia Illa pada Tidaklah kehidupan dunia Kecuali kenikmatan yang banyak menipu Setelah surga, Allah langsung bicara apa? Bicara dunia. Itu tadi dalam Al-Quran berapa? Ayat berapa? hal yang mirip walau tidak terlalu sama di dalam surat Luqman ayat 33. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Hai manusia bertakwa kepada orang kalian. Bertakwa ini membawa kita kemana? mana? Ke surga. Karena surga untuk orang yang bertakwa. Wa indatil Mutatim. Berarti ayat ini tidak surga. Betul betul ya? Iya, walaupun tidak tidak terlalu Nampak tidak, tidak bicara surga, tapi ini bicara surga. Karena orang bertakwa tempatnya di surga. mungkin kita lihat tadi, surga itu suatu tempat yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Waksyawil mada layak diwan dengan awal tadi. Takutlah kalian kepada hari di mana seorang ayah tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Walau mengurun huwa jalin awal ini saya. Demikian juga seorang anak yang dilahirkan ayahnya atau ibunya tidak bisa berbuat apa-apa untuk untuk orang tuanya. Inna wa'adallahi haq janji Allah itu pasti. Hari itu pasti datang, fala dan kemuliaan di dunia. Jangan sampai dunia menipu kalian. Walaikumsalam yaghurrannakum billahi dan jangan sampai si tukang tipu menipu kalian. Dan tukang tipu di sini maksudnya adalah iblis. Kita surah Al-Hadid satu hadis Allah Subhanahu wa taala juga mengganti antara surga dan dunia. Itu ayat yang ke-20 dan 21. Allah mengatakan innamal hayat ya'lamu annamal hayat dunya la'ibun wa lahu wa zina wa tafaqum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. kama thali ghayrin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahidu fatarahu musfarra ثم يكون عقابا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله dunia kecuali kenikmatan yang menipu dunia kan? Allah bicara dunia dia setelahnya Allah bicara surga sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samai wal ard wa izzati lil ladina amanu billahi wa Bersegeralah kalian berlomba-lomba, kalian menuju ampunan daripada Rabb kalian. Dan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Telah disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Diganding-gandingkan Allah antara surga dan dunia. Surga dan dunia. Bukan supaya kita cari dunia agar kita masuk surga. seperti itu. Karena penggandengannya jangan tertipu. Menunjukkan bahwa orang yang tertipu dunia itulah biasanya orang yang tidak masuk surga. Maka judul ini sangat penting. Jangan tertipu oleh dunia. Dan di dalam soal hadis tadi, Allah telah menerangkan kepada kita sebenarnya dunia itu apa sih? Isi yang paling banyak di dunia ini apa sih? Allah sudah terangkan dalam soal hadis tadi. Inna hayat dunia la'ib permainan. Ini paling banyak yang di dunia apa? Permainan. Allah tidak berbicara kosong. Memang Allah mengetahui segala-galanya. Yang paling banyak dunia yang berapa ini. Oleh karena itu kalau anda main, hati-hati dengan main. Bukan tidak boleh main, tapi hati-hati. Karena memang dunia banyak menipu di sana. Apalagi yang main itu Ronaldo. sendiri dan orang banyak. 就老了嘛，就。 dengan slogan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sportivitas olahraga membuat kita ber, bersatu. Mana ada orang olahraga baik sepak bola bersatu yang datang? Jakarta lawan Padang. Kira-kira paling caci maki atau saling doakan kebaikan. sebentar padang. Kira-kira saling caci maki, saling tipu, saling atau saling bersalaman, apaan, apa kabar hari sehat. Permainan. Dan orang yang tahu dunia itu permainan, dia tidak masuk dalam dunia permainan kecuali permainan yang bagi dia bermanfaat. Apa permainan yang bagi dia bermanfaat? Kalau antum yang main itu manfaat, olahraga. Itu untuk tidak manfaat. Apa manfaatnya? Tapi kalau antum yang main kita bola lari ke depan lari ke belakang, saya olahraga jantung antum sehat, ya untuk saya bicara dokter ada bang saya sangat sungkan saya kalau bicara kesehatan kesehatan di depan para dokter. Tapi saya yakin pada dokter bilang kalau antum nonton bola nggak sehat, apalagi nonton bola, jadi dua malam. Dia main mungkin. Main yang membuat manfaat pada dirinya. Yang tidak dia dan agama punya manfaat bagi diri. Kesehatan. Tidak ada masalah. Untuk mau bulu tangkis, faktor. Futsal, faktor. Basket, faktor. Main باللبن موحدي mata hatinya melihat adanya surga dan neraka. Dan hidup mereka akan seperti itu. Sedikit tertawa, banyak menangis. Walau tidak mungkin seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. hanya perhiasan. Dunia ini hanya perhiasan. Aku tahu sesuatu yang dihias itu menunjukkan dianya buruk. Kalau nggak buruk nggak perlu dia. Dinding kalau sudah cakepan nggak perlu dihias lagi. Tapi kalau catnya udah nggak bagus, perlu dia kan? Iya, dibalut-balutin pakai kain warna-warni, pakai kertas keren warna-warni, kan jelek. Jadi sesuatu yang dihias itu kata dalamannya buruk, maka perlu dihias dan ini dibunuh, maka perlu terjadi. Maka semakin buruk hati seseorang, biasanya semakin bagus perhiasan luarnya. Dia gunakan perhiasan luarnya itu untuk menutupi kebusukan yang ada di hatinya. Biasanya orang-orang busuk itu seperti ini. Dan orang-orang yang memang hatinya sudah bersih, benih, suci, menarik, indah, walaupun berpakaian compang camping, dia indah. Dia menarik. Apalagi kalau tidak pakai compang camping. Bukan permasalahan compang camping. Akan tetapi, ada orang yang memang luar biasa. Dianya sendiri, yang cemerlang, indah. Apalagi dengan akhlaknya cantik luar biasa. Budi pekertinya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Menarik, diperhatikan, dilihat, diajak bicara, dijadikan teman bermain, teman uh, diskusi, teman curhat, uh, dijadikan tetangga. Menarik. Orang seperti ini, walau bajunya ala kadarnya, tetap menarik. Jadi jangan terlalu tertipu oleh pernyataan luar karena yang biasanya dihias menunjukkan dalamannya dalamannya apa? buruk karena kalau dalamnya itu indah tidak perlu dihias Zina perhiasan dan perhiasan. Maka dari kehidupan dunia ini orang berburu terbaik dalam perhiasan. Terutama ibu-ibu ya. Abu hati-hati berburu perba berlomba eh, perbaikannya, bajunya, apalagi rumahnya, perhiasan rumah, perabot rumah, nah. Kalau mau berburu, berburu berapa juz hafalan Al-Quran? Kalau ingin berlomba, berlomba berapa puluh hafal hadis, berapa ratus hadis yang telah dihafal? Berlomba harus diingat bukan di tas, baju, dan yang lainnya. Saya tidak tahu ibu itu ber, berpacunya apa naik apa. Karena dunia saya dunia bapak-bapak. Intinya kalau Anda ber, ber, berpacunya atau berlomba yang ada dalam urusan dunia perhiasan tertipu ترك المهم لدنياه وزينة وتفاخر kalau ada proyek di luar di luar kota, Kalimantan misalnya dari Pekanbaru pergi pergi sebulan nggak pulang-pulang, ketemu anak, nggak ketemu istri, nggak ketemu orang tua, keluarga nggak ada, hidup di hutan. Dari hutan pulang ke hotel, dari hotel masuk hutan, kemudian pulang dua hari di rumah balik lagi, sebulan nggak muncul-muncul. anak menderita. Karena hidup manusia ini sukanya kumpul sama istrinya, sama anak-anaknya, melihat anak tertawa, bermain dengan anak-anak, berjumpa dengan anak-anak, bercengkrama dengan anak-anak, maksudnya mau mereka jalan-jalan, mau mereka tafsir Al-Quran, mau mereka tafsir Al-Quran, atau kita beli kalau bisa, kalau dia semua tidak memiliki kemampuan, bisa untuk mentahkin bacaan mereka. Ini yang menarik hidup itu. Dan tadi mengatakan salah satu ciri lagi surga adalah wal yasahabari. Adalah kamu orang yang betah tinggal di rumah. Perlombaan harta, kalau boleh ada sebuah permisalan yang dibawa untuk perlombaan perlombaan banyak harta di dunia, maka pertukarannya adalah sebuah sayembara berhadiah besar. dua triliun hadiah untuk pemenang pertama. Sebuah lomba lari berhadiah dua triliun. Namun lomba lari ini aneh, tidak pernah dilakukan orang di permukaan bumi. Dia punya garis empat, tapi tidak punya garis minim. Mau ikut? dua miliar pak, dua, berapa saya Dua miliar dua triliun? Dua triliun saya katakan, ini dua triliun. Namun garis parnya ada, garis finishnya nggak ada. Lamian, ikut, ikut, ikutlah perlombaan ini kalau mau. Karena berapa? Berapa finishnya dia itu berapa? Orang yang berlomba-lomba kata, finishnya di mana? Dan finishnya di mana? Gak punya. Kembalikan kepada diri kita. Dulu ketika kita nggak punya mobil, baru punya motor, kita katakan kijang-kijang 96 boleh ya. Tidak gitu. Kijang 96, kayaknya kalau sudah punya kijang 96, sudah udah tapi sudah dapat puluh 96, nggak mungkin. Apa anda mungkin kayaknya, anda ya, kijang 96. Dapat apa apa Jadi ekstrim. Kamu dari terbaik kan? apa bisa dari situ. Demikian juga ketika aku gak punya rumah. Rumah tiga tiga puluh enam. Kayaknya kalau udah punya rumah aku bilang apa sih udah udah tidak ya, puas. Dapat tiga puluh empat terlalu sepi. Mari terus naik terus. Kalau itu dalam dalam skala kita orang kecil. Kalau orang besar begitu juga, cuma angkanya besar. Jadi dunia itu adalah perlombaan tanpa garis ini. Yang makhluk silakan ikut. Makanya tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis Nabi tercinta Muhammad SAW yang menyuruh kita berlomba. Nggak pernah ada. Jangan tertipu oleh ini. Kita disuruh berlomba surga.

sallallahu alaihi eh, sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Sahabat Nabi itu berlomba surga. Di dalam hadis yang sahih dari Muslim ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya perpintaan infak untuk membiayai pasukan jihad yang berangkat ke Tabuk. Sementara Baitul Mal tidak memiliki dana yang cukup untuk kekuatan besar. Sementara musuh yang dihadapi Romawi sangat besar. Sehingga Nabi mengajak para sahabat untuk berlimpah. Maka itu Umar berkata bagi Allah taala anhu, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Jadi Umar dan Abu Bakar itu kerjaannya berlomba apa? Berlomba kebaikan. Abu Bakar Umar hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Pulang dia ke rumahnya bagi Allah taala anhu diambilnya setengah apa yang dia punya setengah apa yang dia punya. Apa ini ente? Coba aplikasikan langsung berani. Pulang, lihat rekening, satu miliar, lima ratus juta. Buka lemari, berapa gram emas yang disimpan di dalam lemari. Dalam safety box itu. Ambil tengahnya. Ipa Allah pagi mau Maulidi, ini kan Untuk bangun masjid. Artinya kata pertengahan itu gampang mengucapkannya, makanya sulit luar biasa itu. Antum kalau nggak percaya buka dompet di dipakai setengahnya itu udah. Itu baru setengah ini dompet, bukan setengah ini lagi. Kalau antum buka dompet, ada seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu, sepuluh ribu, lima ribu, dua ribu, seribu. Yang naik untuk masuk kota Ipang yang mana? <laughs> Itu bagi dompet loh, sulit loh untuk setengah. itu. Umar mengatakan aku akan kalahkan Abu Bakar. Setengahnya aku luar biasa. Tidak ada datang kepada Rasulullah. Berpacu masuk surga ini. Ya Rasulullah dan tempat seperti ini yang hingga ini ini bukan tidak ikhlas ini ikhlas karena berpacu pacunya bukan untuk dapat nama ini ya Rasulullah pernah diri para kata kalau dia menunggu apa yang dilakukan Abu Bakar dia berharap dia hari menang ternyata Abu Bakar datang dan mengatakan ya Rasulullah ini setengah harta ini seluruh harta yang ada Abu Bakar semenjak menjadi aku tidak tadi lagi melawan Kalah terus. Maka wajar setelah Nabi yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Abu Bakar sekarang minta umat, minta umat. Atau kembali sejarah akan antum temukan Abu Bakar minta umat. Wahai rumah. Nabi mengatakan pemimpin dari Quraisy dan kita Quraisy. Mari berikan tangan untuk Abu Bakar sebagai pemimpin kita. Ini Abu Bakar memberikan kepemimpinan itu kepada Umar Tapi Umar berkata, tidak mungkin Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun yang di dalamnya masih ada Umar. Karena dia sadar, bukan dia yang terbaik dari Umar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Jadi dilemparkan lagi dari oleh oleh oleh oleh umat dilemparkan kepada jalan kepada Abu Bakar lagi dilemparkan lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar balik melempar kepada umat kepemimpinan ini. Ya Umar, Inna kalau junub kawi, kamu itu lelaki yang sangat kuat, kamu perkasa oleh Allah. Kamu kuat, kamu tegas luar biasa. Padahal dia tegas juga bukan bukan tidak tegas. Tapi orang kata lebih takut kepada Umar dibanding Abu Bakar. Masyarakat lebih takut kepada Jabal, kepada Umar dibanding Abu Bakar. Ketegasan itu yang dimiliki Umar luar biasa. Kalau Abu Bakar soal tegas. Anda tahu ceritanya, jika Nabi mengatakan, Madinah umat itu. Setan takut kepada Muhammad Umar itu. Terus di situ terlihat bahwa orang lebih takut kepada Umar. Mendengar suara Umar aja orang pada lagi. Kata Abu Bakar, kapan dibuat oleh Umar? Kekuatan itu butuh sebuah kepemimpinan. Pemimpin yang tidak kuat cuma pemimpin. Karena pemimpinnya yang di, diobok orang. Makanya ketika Pak Suwanto kuat, ada ini yang punya sesuatu ketika pemimpin kita tidak tidak kuat Pak Soeharto, ada sesuatu untuk Indonesia. Saya tidak ingin mengidolakan atau mengatakan Pak Soeharto lebih abdul daripada yang lain. Tidak ingin mengatakan itu. Saya ingin mengatakan kekuatan kepemimpinan. Ini tidak bisa dipungkiri oleh seluruh ahli negara. Kalau pemimpin itu kuat, ada sesuatu. Ini yang dilempar oleh Abu Bakar kepada Umar. Ini adalah rajulun qawi. Kalau itu orang yang sangat kuat oleh. Wahai, wahai Umar. Kata Umar, kalau saya kuat, wahabtu laka kuwati ma'akotik. Kalau saya kamu katakan kuat wahai Abu Bakar, kekuatanku sepenuhnya untuk mendukung kamu. Dan di ditambah keutamaan dirimu yang tidak bisa terkalahkan. Akhirnya Abu Bakar tidak bisa mengelak. Sudah berusaha mengelak dua kali, dilempar lagi dua kali kepada dia oleh Umar, tidak bisa mengelak. Akhirnya Abu Bakar dibayar. Dan memang beliau paling pantas. Ya Allah, muslimuna ila Abu Bakar. Allah tidak rela dan kaum muslim tidak rela karena Nabi tidak Abu Dan itu ketika menyuruh saudara menjadi imam ketika Nabi tidak sanggup untuk menjadi menjadi imam. Allah tidak rela. Kaum muslimin tidak boleh tidak rela kecuali yang memimpin sholat mereka adalah Abu Bakar. tidak tahu kenapa saya bisa lari kepada topik ini. Daripada datangnya dunia tadi, saya malah datang. Oh berlomba ya, berlomba, berlomba ya. jadi kita masuk pada perlombaan dunia tanpa batas akhir. Dan perlombaan di kalangan sahabat adalah perlombaan apa? Perlombaan mencari juga bukan perlombaan dunia. Oleh karena itu jangan berlomba banyak harta. Kalau antum merasa diri antum tidak punya harta, menjadi teman antum punya harta, kalahkan dia dalam ibadah. Kalahkan dia dalam ibadah. Dan jangan mencoba mengalahkannya dalam harta atau sebenarnya. Makin lama makin haus, bagaikan minum air haus. Dan itu perlombaan dunia yang paling banyak perlombaan dalam berbagi banyak apa? Harta. Oleh karena itu ada aksi pamer-pameran harta. Oleh karena itu perdagangan eh, perdagangan apa namanya lelang itu dalam barang-barang ya saya beli 300 juta yang lain mengatakan 500 juta yang lain mengatakan 1 miliar sampai harga topinya Mbak Turi langsung 1 miliar ya Gimana nih? Kalau bukan bermegah-megahan apalagi yang ada di sini. Kalau dia bangun kata kita buat masjid, masya Allah luar biasa. Maksudnya dia habis beli peti mah aja, apa? <laughs> Betul ya? Siapa ya, mak yang nyanyi-nyanyi ini kan? Sulit ya? Iya. Atau musuh nggak tahu sih? <laughs> Sulit ya? Sulit ya. Petinya itu topinya yang aneh, aneh bentuknya aneh. Satu miliar balik lakunya saya beritahu kawan-kawan. Tidak saya cari, itu beritahu beritahu kawan-kawan. Saya kok aneh, mau satu miliar untuk beli itu doang. Terus kalau sudah punya jadi apa? Jadi apa? Gak lain selain gak lain selain bermegah-megah dalam masih banyak harta. Ada orang yang mengatakan saya satu uang satu miliar itu saya nggak ada apa-apa beli. Menunjukkan saya punya ratusan miliar lainnya. Motor cetak Jerry laku berapa? Masih di Forlex? Belum belum belum belum laku. Katanya udah beli, saya nggak tahu berapa. Oh gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ini perlomba-lombaan, perlombaan yang luar biasa seperti ini. Ya, dan itu perlombaan yang luar biasa banyak di dunia. Dan itu juga banyak menipu manusia. Perlombaan banyak harta Padahal Padahal itu banyak harta pun yang namanya makan kaki cuma satu bungkus. Makan ramen cuma satu bungkus. Dua bungkus dan amuk. Kecuali telah kakak. Orang Arab berkata, Qadis mahul mala ghairu ويقول المال غير من يسمعه boleh jadi yang makan harus orang yang mengumpul harta bukan dia yang memakannya dan makan ini adalah kegiatan daripada menikmati boleh jadi ada orang yang mengumpul harta bukan dia yang menikmati harta itu dan boleh jadi orang yang menikmati harta bukan dia yang mengumpulkannya Atau bangun rumah luas besar yang paling menikmati rumah besar itu pembantu antum keluar kota keluar negeri keluar kota keluar negeri keluar kota keluar negeri dan di rumah itu atau beli mobil mewah yang paling sering di mobil mewah itu mobil. Jadi Ada yang aneh di dunia. Manusia mencari sesuatu yang temu, lalu matanya tertipu untuk melihat sesuatu yang real. Dan Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita dengan hadis yang real dari dunia ini yang real, supaya kita tidak tertipu oleh tipuan dunia. Maka tangguran aku saya di dunia. Jangan sampai depan dunia menipu kalian. Berarti ada tipuan, ada tipuan. Seperti yang tadi, mengatakan dia orang kaya, bahagia, lala, menyintar. Punya artis, punya punya istri artis bahagia, lala, ya, menderita. Ya. Jadi presiden nggak enak, salah, nggak enak. Nggak enak jadi presiden. Tanya presiden Pak Presiden Pak Pak Budaya. Satu hakim pernah bertemu dengan seorang ketua MPR. Saya nggak mau nyebut namanya. Bisa hakim berita. Ketemunya di Libya. Dia masuk Libya, berlaku ketemu. Dan mereka sebelum dia menjadi ketua MPR sudah sudah ada perkenalan juga. Anak tanya sama antum, anak tanya sama antum satu pertanyaan, tolong dijawab. Jadi ketua MPR nikmah atau musibah? Dia jawab Allah musibah. kata ketua MPR itu sendiri. Tanya tak simulator membaca. Artinya apa dia ingin mengatakan ternyata menjabat dari ketua MPR itu benar kan? uji ternyata. Ini tidak seperti yang terlihat. Maaf, kurang kaya, penguasa, dia sering ditimpa sebuah penyakit bernama takut ditimpa penyakit bernama takut. Dan orang kalau sudah ditimpa penyakit bernama takut, hidupnya di dunia tidak akan pernah aman dan nyaman. Dan orang yang hidup di dunia tidak pernah aman dan nyaman, itulah dia kata untuk mereka menderita. Orang kaya bisa beli senjata api 150 juta, satu tahun harus bayar pajak 15 juta. tentu apa dia senjata api? Untuk menghilangkan rasa takut yang ada di dadanya. Bukan karena dia kaya, tapi dadanya sudah diliputi oleh apa? Rasa takut. Sehingga dia memulai rasa takutnya itu dengan bertawakal kepada senjata api. Kalau pejabat datang ke Pekanbaru, pejabat teras atas dan ibu kota datang ke itu dia hanya butuh satu satu mobil ke tempat tujuannya. Tapi disiapkan beberapa mobil, dikawal di tengah, di depan, di belakang. Dan jalanan harus kosong, mobil harus bisa berlari dengan kecepatan tinggi. Itu kan rasa takut. Takut ada yang sniper. Karena dia tahu ada orang yang tidak suka dengan dia. Lawan politik dan semacamnya yang dulu dia pikirkan atau yang semacam atau yang semacamnya yang membuat dia merasa terancam. Jadi harus dikawal depan ke Dan mobilnya itu harus banyak. Hitam semua tak ada ketahuan dan orang tidak tahu di mobil mana ada dia dan mobil itu pun dilancar tahan hujan. Kalau hidup sudah takut, takut, takut, takut, الخوف والجوع kami akan uji mereka dengan ujian-ujian dunia apa itu ujian dunia al-khawfu takut bencana dunia paling parah, parah takut wajur lapar yang kedua jadi kalau antum berkecimpung dalam urusan dunia yang membuat antum takut, takut, takut, takut itu bencana dunia yang paling parah Baru setelah itu nafsu minal amwali wal anfusi wal samarat. Harta berkurang. Jiwa berkurang. Tanaman berkurang. Buah-buahan berkurang. Fajri itu yang paling bijak, yang paling parah takut. Maka beruntunglah kita ini tidak pernah punya rasa takut kepada manusia dan hati ibunya rasa takut kepada sang pencipta. Oleh karena itu Allah katakan, "Fataqahuhum." Jangan kalian takut kepada mereka. Wa Watakan bil amwali wal aulad. Paling banyak anak. Loh, kok anak Ustaz? Iya. Paling banyak anak adalah aksi saling berlomba di dunia. Sekarang juga Ustaz, karena fitrah Anda telah berlomba Kalau fitrah itu mati, seperti fitrah yang diciptakan Allah, banyak anak itu adalah kebahagiaan luar biasa dan sedikit anak kesedihan luar biasa apalagi tidak punya anak dari dahulu kala sampai zaman kakek kita itu orang pernah punya anak banyak kalau di kampung saya lebih tinggi kalau ada seorang ibu di taman nenek-nenek kita ditanya, dan anaknya 13, dari dia dari 13, itu dia kenapa anaknya bu bangga dia mengucapkan 13. Dan orang akan menjawab, Masya Allah, kaya nian, kaya di kamu saya. Kalau ada wanita Ibu kota sekarang anaknya 13, ketika menjawab berapa anaknya, jawabnya bukan 13, tapi 13 mbak dia punya anak 13 fitrah sudah terbalik-balik harusnya fitrah itu bangga punya anak banyak semakin banyak anak semakin bangga semakin bahagia bangga yang tidak tercela maksudnya namun sekarang tidak orang tidak bangga punya anak banyak bahkan punya anak banyak sekarang ini tercela terbalik sudah jadi kalau ini yang kita terbalik, jangan salahkan Al-Quran. Karena Al-Quran berbicara hukum mayoritas. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman kakek kita, itu orang masih bangga punya anak saya. Senang punya anak saya. Suka punya anak saya. Namun setelah masuknya musuh-musuh Islam dengan makarnya, lalu di segala media mereka punya, kita akan Islam, asyik itu apa manusia dan informasi apa saja. kembali orang mereka. Yang awalnya suka anak banyak, menjadi benci punya anak banyak. Jadi kalau kita kita yang terbalik, dengan para al Tuhan, para fitrah kita kita yang terbalik. Nabi memegang tangan, memegang kepala anak bin Malik. Jadi itu anak masih kecil, masih berusia belasan. Nabi berkata, Allahumma barik lahu fi ahlihi, fi malihi wa Ya Allah, berikan berkah kepada anak ini dalam hartanya, berikan berkah kepada keturunannya. Di riwayat biografi Anas bin Malik dalam satu baca yang melimpah ruah, anaknya melimpah ruah. Berkah itu dilimpah ruah ke anak. Berkata Anas bin Malik, dinukil oleh Imam Al-Albani dalam sejarah hadis al Sahih. Telah sampaikan kepada aku, telah menyampaikan kepada aku anak gadisku bahwa keturunanku yang sudah meninggal sudah 70 orang. Yang sudah meninggal dia sudah 70 orang. Itu waktu yang meninggal. Dan dia hidup. Karena berkah doa Nabi SAW yang dikabulkan Allah. Maka yang ingin menikah atau pengantin baru, antum pelajaran punya anak 15. Jangan 5, sedikit lima 15 antum kalau lihat anak antum di bawah rojaah jangan quran abangnya ngajarkan adiknya tahsin sambil ngajar antum tahsin kamu gak paham dia punya anak itu begitu yang satunya ahli hadis, yang satunya ahli tafsir, yang satunya ahli nahu, yang satunya ahli paroid, yang satunya ahli ini. Ini yang membuat kita bangga itu. sudah tamat. Yang dia bahkan anaknya sedikit, namun benar-benar bisa dia kuliahkan sampai ke university. Itu bukanlah orang bangsa. Yang perlu dia akidah anaknya berubah di sana dia ini. Yang penting sampai di Indonesia keluaran Amerika. Mungkin Amerika. Yang satunya pilot orang Texas. Ini yang dibanggakan orang Cukup dua, kamu yang satunya di Oxford, yang satunya di pilot Texas. Berubah. Siapa yang berubahnya? Musuh-musuh Islam. Pakai apa? Pakai dia yang mereka punya. Ya dari sisi jamaah jalan orang, nggak apa saja yang bisa masuk sampai ke handphone kita. Itu media yang banyak mereka gunakan untuk merubah pola pikir kita terhadap pihak Cina. Jangan tertipu oleh dunia. Kalau orang tua untuk dulu gajinya hanya 5 juta per bulan, eh, 5 juta banyak. 500 eh, ribu per bulan punya berani punya anak 5, 6. Harusnya antum yang bergaji sekarang ini 12 juta per bulan, harusnya berarti punya anak 20. Jangan ya kalah orang tua, gaji 600 ribu, 500 ribu berani punya anak 5 dan 6, atau maka gaji 12 juta berarti punya anak 5 dan 2. Ya. Kan? Sebagai banyak kita melahirkan hamba-hamba Allah ke permukaan bumi dan kita didik, kita didik, insya Allah pintu surga semakin lancar. Dan yang penting yang bangga kan anak, manakala anak bisa menghafal Al-Quran. Ini sudah sudah sudah terbukti. Antum-antum yang rajin ngaji sekarang sudah terbukti. Dulu ketika memotivasi anak yang penting bukan hafal Qurannya, sudah terbukti salah lihat bukan dilakukan sekarang dan apa lakukan sekarang sulit. Jadi begitu punya anak kalau berangkat anak itu hafal Al-Quran, anak-anak insya Allah kita kitanya gak banyak-banyak, hafal Al-Quran dan hafal lima ribu hari cukup. Gak banyak-banyak, nggak perlu dokter, nggak perlu dokter, nggak perlu yang lainnya. Dapat dia hafal Al-Quran, ya hafal Al-Qurannya dari Alif Lam sampai An-Nas, selancar dia kita membaca Qul Wallahu Udah punya orang hari itu lima ribu, usah banyak banyak lima ribu, hari terlalu banyak, lima ribu aja cukup. Eh, Kalau anda tidak antum membaca Al-Quran, anda tidak antum menyampaikan hadis, menyampaikan syarah dari para, para ulama dari hafalan dia, oh, nikmat luar biasa yang tidak pernah anda bisa bayangkan. Nikmatnya. Anda pun belum dapat nikmat seperti itu. Sama kita pernah menderita kita seperti itu tapi ibunya Imam Bukhari, ayahnya Imam Bukhari, ibunya Imam Syafi'i sudah pernah merasakan itu dari anak-anak mereka. Bayangkan kalau yang seperti ini 30 jumlah, oh, oh, oh. luar biasa. Jadi jangan salah. Ini anak itu penting dalam agama kita. suruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tazawwajul walud dan walud, nikahi wanita subur hadis gampang nikah. Gampang melahirkan. Subur. Aduh aduh sebenarnya ini bukan di rumah rumah yang bersama. Aku akan merubah-rubah banyak umat dengan kalian. Maka perbanyaklah umat. Aku ini kalian yang terbanyak di hari akhir nanti umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Musa mengatakan jangan jangan berbicara yang banyak banyak sedikit aja. Dan kalau atun tahu, atun juga lihat diri kiri kanan. Ada orang di luar agama Islam, mereka ogah ogah punya anak sedikit. Ayo bagi mereka di, di agama mereka punya anak sedikit, punya anak tuh apa banyak. Dan itu benar, itu benar kita yang salah. Sehingga mereka mengharamkan program punya pidana di agama mereka. Sementara umat Islam sekarang berlomba-lomba mengamalkan punya anak Dan kalau sudah diprogramkan punya anak cuma dua, setelah dua kemudian sterilisasi yang permanen, baik suami atau istri, vasektomi atau topi yang dilakukan manusia sekarang, itu membuka pintu zina selebar-lebarnya. Apa manusia kamu tidak sadar? Apa yang dipatukan wanita yang tidak punya agama dan perzinaan selain hamil? Kalau sudah tidak mungkin lagi hamil, ada satu lagi yang tinggal jangan sampai ketahuan dalam perusahaan-perusahaan dunia sekarang tak boleh peraturan mana? saya yakin muslim punya peran di sini tidak boleh dalam perusahaan itu suami istri kerja sama pindah kalau perusahaannya sama pindah imam suami saja bertahan istrinya pindah atau istri yang bertahan suami yang pindah terjadi perusahaan lain Dan kita anggap itu sebuah kebenaran. Karena nanti antara suami dan istri akan kong, apa, kong kali kong, lalu kemudian perusahaan akan begini. Itu hanya kamu pelaku. Yang mereka inginkan suami dinas kota, luar kota, luar negeri dengan istri orang lain dan istri kita dengan suami orang lain. Maka kita, maaf kita yang termasuk umat Islam, saya tidak bicara orang yang dari ini. Maka kita ngerjain istri orang lain, istri kita dikerjain orang lain namun ya, umat Islam luas. Dalam peraturan-peraturan berbahaya seperti ini, mereka anggap peraturan benar. Mama, perempuan, suaminya sibuk, sekarang dia ke Hongkong atau ke Bali dengan suami orang, mengapa enggak? iman tidak ada atau sedikit atau berkurang sangat untuk menghalangi kebersihan apa yang bisa kita lakukan? yang bisa membentengi amanah menjaga kesucian ada sedikit takut enggak takut hamil enggak dan arah itulah umat Islam yang diharapkan oleh Rasulullah Islam namun kita sayang yang menikah itu harus yang bisa menjadi sekarang ini dia berkira maaf para dokter, ya, ya. Dilarang wanita di Islam. Ini juga program untuk menghancurkan generasi kita. Karena Nabi mengatakan, tidak bakal tidak ada maka wajah berus. Kalau dua alat yang dipisah tidak bertemu, wajib untuk mandi. Berarti laki-laki dan wanita sama-sama harus di diciptakan. Soal pun wajib atau atau atau tidak wajib ini perbedaan lain. Intinya itu diciptakan. Sementara sekarang disuruh jangan perempuan nggak boleh tidak. Itu tidak benar secara ilmu kesehatan. Menurut mereka bohong. Nabi lebih daripada anda. Allah lebih mengerti daripada anda wahai seluruh dokter dunia. Kumpulkan seluruh ilmu kalian, tidak ada apa-apa dibanding ilmu Allah. Allah mengatakan kepada Rasulnya dua alat yang dijilat. Berarti ini makar. Karena secara ilmu kesehatan wanita yang tidak dijilat gejolak nafsunya menggelegar dan dunia pergaulan muda-mudi bebas luar biasa. Apa yang akan terjadi? Sarana muda mudi berzina. Kita punya panduan Al-Quran dan Hadis yang dengan kita bisa menilai dan menangkap makan musuh atau tidak makan musuh. Allah mengatakan dalam Al-Quran Fihi ma'unna. Madu itu adalah obat untuk manusia. Allah yang mengatakan obat. Ahli kesehatan karena tidak berani mengatakan itu obat. Dan tidak mau mengatakan itu obat. Mereka hanya mengatakan itu suplemen kesehatan. Ya Allah saya lebih memilih perkataan Allah dari perkataan Anda oleh seluruh dunia. Allah mencipta madu. Allah tahu apa itu madu. Dan Allah mengatakan obat. Saya jadi obat semi. Kalau ada yang mengatakan suplementasi. Sementara obat yang anda katakan obat, obat itu sudah diberikan ininya dan racun. Yang anda sendiri tidak berani minum. Tertipu. Dunia ini tipuan, banyak sekali tipuan. Saya tidak ingin berbicara panjang lebar. Saya takut diklaim nanti oleh banyak sekali tipuan, banyak sekali tipuan di, di, di sini dan tidak tipuan yang bila bicara dari halal kita ditipu habis oleh karena itu berhati-hati kata Allah dengan tipuan apa? tipuan dunia berhati-hati dengan tipuan dunia dunia itu penuh dengan tipuan beberapa dua tahun yang lalu saya berhaji bersama salah seorang kaum muslimin tinggal di sini di Jakarta di JND. Ketika kuliah dulu di Amerika, dia mengatakan, dia mengatakan bahwa kami di Amerika dulu ketika kuliah itu cari orang tua angkat. Saya dapatnya orang Amerika, tempat saya dapat Yahudi. Di rumah orang Yahudi ada ilmu kamu yang tinggi besar, sangat besar, tapi tidak pernah dihidupkan selama-lamanya. Itu hanya tipuan. Tamu datang, oh ada TV di rumah ini. Padahal di mereka haram menyalakan TV. Karena mereka tahu di dalamnya penuh dengan apa? Tipuas. Karena tidak bicara maksiat, maksiat itu bicara maksiat. Mereka mengatakan kitabnya itu ada apa? Tipuan. Karena yang yang punya produk itu disebut mayoritas. Dan mereka tahu kita tidak ini. Dan kalau ada masuk dunia definisi apa itu yang namakan film, film itu kata mereka adalah tipuan yang paling mengasihkan. Penipuan yang paling mengasihkan. Jadi atau ditipu, atau asik ditipu itu Kan baru antum ditipu, antum asik di tengah Orang nangis atau ikut nangis. Orang semangat atau ikut semangat. Orang genting atau ikut genting. Pada tipuan semua. Dan antum tahu waktu ditipu, antum enjoy ditipu orang. boleh, budi, tahu nonton TV itu haram, kalau apa teman saya tidak tahu nonton TV itu haram. Saya tidak mengatakan TV itu adalah kaca, plastik, kabel, bukan itu yang saya maksud, acara dalamnya. Kalau orang Yahudi tahu itu haram, antum sangat terlambat dalam Islam tahu itu haram. Dengan nonton acara-acara yang seperti itu. Kita tertipu. Salah satu yang paling banyak menipu kita sini. Suatu hari saya pergi untuk memberikan sebuah manasik haji atau umroh, saya lupa haji mau lupa. Ke itu kabupaten di pekan di, di, di, di demi Allah negeri itu baru berkembang dan terus tertata dengan baik. Sampai-sampai sepeda motor itu di depan depan kantor Kapolres itu tanpa plat nomor. Bayangkan mati terisolir lah negeri itu. Ini sudah jadi ibu kota, ibu kota kabupaten. Namun masih penduduknya masih apa? Ya masih begitulah. Sampai motor saja tidak pakai plat nggak pakai nomor polisi, itu berjalan di depan kantor. Oke. Lalu larang ini. Becak motornya nggak pakai plat, motornya yang gede, yang yang biasa, bebek biasa tidak pakai plat, di depan kantor polisi. Polres itu, bukan polsek loh. Artinya memang terbayang langsung bagaimana kondisi negerinya. Orang kebun, orang sawit, orang ya orang dan orang orang desa, orang desa dan semacam itu lain bukan. Saya kata saya katakan, saya memberikan manasik di dalam sebuah salah salah seorang jemaah yang akan berangkat. Allah takdirkan hari itu ahli ulang tahun anaknya dan SMA kelas dua. Jadi dia mengatakan Ustaz juga acara kita selesai maghrib dan setelah maghrib nanti ya, rumah dipakai untuk anak-anak kita dan anak lagi ulang tahun kelas dua SMA. Jadi nanti saya akan ada masalah. Tapi kecuali kita makan siang, makan malam gitu selesai teman-temannya datang demi Allah teman-temannya datang gaya teman-temannya anak kota Jakarta sudah yang ada di film-film itu mulai rambutnya pakaiannya apanya siapa ya, yang mendidik mereka kalau bukan saya kadang-kadang kita terlalu lalai kita anggap itu tontonan pada anak kita telah menjadikannya tuntunan dianggap dia orang tontonan. Padahal anak kita telah menjadikan dia sebagai tuntunan. Sehingga kalah kebenaran Al-Quran. Apalagi hadis jauh sekali. Tuntunan mereka di netron, tuntunan mereka apa yang ada di situ. Sehingga lahirlah anak-anak orang-orang sekarang, umat Islam remaja-remaja sekarang, remaja-remaja umat Islam remaja-remaja yang pola pikirannya sudah diisi oleh sendiri. Pada sekolah. Sehingga mereka masuk dengan sesuatu makhluk beragama Islam namun pola pikirnya jauh sekali dari agama Islam. Yang harus dijauhi bagi mereka harus ditakuti. Tidak harus, harus dijalankan. Yang harus dijalankan bagi mereka harus ditakuti dan sepanjang dan sepanjang itu. Kita akan itu Zaman kita sekarang ini pemuda-pemudi Islam secara mayoritas di negeri Islam kaum muslimin ini sudah merasa harus takut dengan sebuah hantu. Hantu itu berambut panjang, bagian atasnya botak, bertaring. Hantu dan monster itu mengitap darah dan hantu itu bernama jomblo. Jomblo adalah hantu yang harus ditakut Monster yang harus dijauhi. Coba lihat. Coba lihat alam ini pemuda-pemudi. Ini tidak ada manusia sekali. Siapa yang ini mereka ini? Wanita yang tidak punya pacar, wanita tidak laku, laki-laki yang tidak punya pacar, yang jomblo, yang tidak laku, yang tidak laku, tidak berhak berpacaran. Kalau begitulah pola pikir muda pemudi sekarang, wajar kita sulit untuk membahas mereka untuk berhenti dari pacaran. Itu harus mereka jauhi. Pada akhirnya disuruh agama. Disuruh agama menjomblolan sampai akad nikah. Ya tidak? Tapi bagi mereka tidak berbeda. Jangan sampai menjomblo. Sehingga diadakan acara yang dulu harus ada makanan, akhirnya ke acara teknik awal Indonesia. Orang tua pun sudah berubah. Tertipu oleh dunia dan perhiasan dunia dan kehidupan dunia. Orang tua sekarang ngomong ke anak anaknya mana pacarmu perkenalan ke mama? Padahal itu mungkin bukan seperti itu. Kamu jangan coba-coba berani bawa laki-laki. Jangan coba-coba kamu punya pacar pacar dua. Ibu tidak akan suka dan tidak akan senang seperti itu. Itu akan membuat kamu menderita. Itu akan membuat kamu begini, begini, begini. Ini orang tua yang benar dalam itu Karena anda terjadi perubahan baru sama kamu terjadi. Malam minggu ada lagi di rumah di kamar sendiri kan? nah, pacarmu tidak dibuat. Bagus, bagus. orang pergi ini kan pesannya cuma satu. Kan tadi jadi tidak pergi malam minggu, mana kita pulang jam dua Maya, pesan mama cuma satu, jangan permalukan keluarga. Hanya itu pesannya. Tahu apa arti pesan ini? Silahkan kamu berzina, lah, tapi jangan kami. Ini pesan ini, ini artinya. Silahkan kamu berzina, semau kamu terserah. Mau seperti apa kamu silakan. Yang penting satu, jangan permalukan keluarga. Kapan keluarga malu kalau kamu hamil di luar nikah? Selagi kamu tidak habis, keluar tidak akan pernah malu selama-lamanya. Silahkan. Dalam ini, Pak. Kalau pesannya ketika anak yang keluar, jangan permalukan keluarga dalam. Berbuatlah sesukamu, lakukan temanmu, jangan permalukan keluarga dengan habis di luar Kalau kamu mau menikah, Ya ambil urusan kamu. Saya begitu manusia sudah begitu saya tidak mengatakan ada sudah begitu. Siapa yang merubah sama Islam seperti ini? Padahal itu hak orang tua. Orang tua yang harus menjaga putrinya, mencarikan pasangan yang cocok untuk putrinya. Begitu ketemu, ini anak saya dengan tipikalnya, saya tahu siapa dia, ini cowok ini cocok untuk anak saya. Mau kita sama anak saya? Eh, mau pak? Eh, saya perkenalkan. Nah, ini ada pulang, pulang, masih pulang. Kamu tahu kakak kita di sana. Kamu tahu dia orang baik. Bapak ingin membuat kamu nikah dengan dia. Setuju anak gadis itu? Anak gadis datang enggak ya, saya mau cari yang lain. Kenapa? Dia selalu ke depan giginya saya nggak mau. Buker, Oh, ada kesalahan di sini. Menurut saya giginya agak manis, tapi menurut anak saya tidak. Ya udah, nggak apa-apa. Saya lagi yang lain cari yang lainnya di tidak terlalu banyak ya tadi mulai buah ini kayak cocok cowok ini cowok untuk anak saya cocok itu nah ambil dari tanya nah mau oh, nikah sama anak saya mau oh, mau pak baik, saya kenalkan nah ini dia bulan bulan bulan bulan kamu tahu siapa dia ini ini yang rajin jadi imam di masjid Siano kalau gak mau begini begini begini mana dia tahu saya ingin nikahkan kamu dengan dia setuju kalau itu saya setuju kalau itu saya setuju ini yang benar Bukan anak-anak itu untuk mencari sendiri. Itu sudah tertipu. Hanya dalam perubahan dan televisi, di dalam propaganda majalah dan buah. Ini yang benar. Karena anak gadis kita belum terlalu kuat untuk menilai siapa laki-laki yang cocok untuk dia. Belum terlalu kuat, dia gadis, belum punya pengalaman. Belum terlalu banyak makan garam, nah, cocok makan garam di sini digunakan. Cocok ini makan garam di digunakan. Kalau kita yang laki-laki, apalagi bapak-bapak yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, setengah jam duduk di rumah tahu ya, lagi berjalan keluar. Pengalaman hidup kita sudah menata, apalagi kita seorang laki-laki tahu cara dia melihat, cara dia memandang anak kita datang membawa membawa tank misalnya ketika dia mau melamar lihat matanya oh, mata lelaki jahat iya kan iya Orang dari Islam letakkannya seperti itu dalam agama kita. Dan susunan Islam itu susunan yang terbaik di permukaan ini. Jangan boleh dipaksakan. Apalagi ketika anak kita mencari sendiri, dia mencarinya di mana? Mujur-mujur kalau aku punya anak gadis cari sendiri, mencarinya di pengajian. Mujur-mujur. Tapi sekarang mencarinya di karaoke, di mall, di tempat klub malam, mencarinya di di di di di, di mana di teater, bioskop, mencari di tempat-tempat nongkrong-nongkrong anak-anak atau di di di di, di tempat apa namanya konser-konser musik kalau begitu terjadi insya Allah akan sulit bertemu lelaki berhati malaikat insya Allah saya jamin yang akan banyak dapat di situ lelaki berhati syaitan ya ya Jangan tertipu ya. Namun itu lebih di mana? Zaman Siti Nurbaya, zaman Siti Nurbaya. Zaman Siti Nurbaya, ini bukan zaman Siti Nurbaya, zaman Siti Nurbaya. Ingin kita itu, itu bukan sama lagi zaman Siti Nurbaya. Di mana anak kan dijadikan jodohnya bapak tua, renta, kurus, tapi kaya. Lagi kata berarti apa? Lalu mari satu lagi. Apa ide orang tua rela mencampakkan kehidupan anaknya di hutang? Kita orang tua coba lihat sendiri, hati kita rela tidak seperti ini. pun ada orang tua seperti ini, satu dalam puluh juta orang. Kalau ada, dan itu sengaja diangkat terus, diangkat terus, supaya kita mempunyai pola hidup ini misalnya kita masih di Nurbaya, anak saya silahkan cari sendiri suami guna, perkenalkan ke ibu Terbalik tertipu. kata orang Padang kaki jual. Dan itu itu karena tontonan yang telah menjadi tuntunan. Kita ambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ini hadis yang apabila kita cermati dengan baik, ini hadis yang luar biasa dalam mengingatkan kita jangan sampai tertipu oleh dunia. Dan saya Allah alam tidak pernah menemukan hadis yang menurut saya Allah alam dalam poin ini ini tidak ada yang lebih kuat daripada Menurut saya Allah alam. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna dunya hulwatun khadirah Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau Wa inna Allah mustaqlibukum fiha Fayanggura kaifa ta'malun Dan sesungguhnya Allah mempergantikan kalian di dunia ini menjadikan kalian sering berganti. Hidup di dunia lalu ditukar dengan yang lain. Hidup di dunia bukan dengan yang lain. Memang ditukar di dunia, menguasai dunia. Hidup dunia menguasai dunia lah. Dunia buat lagi manusia. Kan? Walladzi khalaqalakum fil jadi jami'an dia telah menciptakan untuk kalian dunia dan kehidupannya. Allah telah menciptakan untuk kalian wahai manusia. Kita bukanlah penguasa dunia, manusia penguasa dunia. Kami diciptakan untuk kita, ayat diciptakan untuk kita, Ya, diciptakan untuk kita. Perusahaan diciptakan untuk kita, bebek diciptakan untuk kita, pohon-pohon tanaman diciptakan untuk kita. Kita kuasa ini. Namun pergi dan mustahil. Saya menurut ini pada tahun, maka Allah akan melihat bagaimana kalian beramal di dunia. Takut dunia walaupun nisa. Takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Takutlah kepada dia maksudnya takutlah dengan kita dunia. Dan takutlah kepada wanita, takutlah dengan kita wanita. Hadis ini Allah alam menurut saya dengan ilmu yang sangat lemah, hadis yang luar biasa, yang paling luar biasa menurut saya dalam berhati-hati terhadap tipuan dunia. Nabi mengatakan dunia hulwah manis. Dunia itu apa? Manis. Khafirah hijau. Yang manis dan hijau nggak bisa ditandingi. Karena manis enak dirasakan, hijau enak dipandang. Kalau sudah enak dipandang dan enak dirasakan, sulit untuk ditandingi. Daya tariknya luar biasa. Karena boleh jadi sesuatu itu enak untuk dipandang, tidak enak untuk dinikmati. Contoh hutan. Hutan dinikmati pemandangannya enak atau tidak? Oh, enak. Coba masuk hutan. Sangat tidak enak sekali. Berarti hutan enak dipandang, tidak enak untuk dia Dirasakan tidak manis dia, tidak sama dipandang tidak enak. Di mata dari jauh enak. indah, begitu menarik, menarik untuk dilihat. Tapi menariknya hanya di, di mata. Duren, working manusia. Maka dunia kali perhiasan manusia, dunia yang manis dan hijau itu paling kecil. Kata papanya, akhirat akhiratu khairun dan akhirat lebih baik. Lima takwa untuk orang-orang yang mau bertakwa. Allah keterangan kepada Allah yang tahu dunia dan akhirat. Sementara kita tahu hanya dunia, akhirat baru ada di memori. Harus yang ada di memori itu diturunkan ke hati. Itu yang bermanfaat. Jangan sekedar di memori saja. Kalau di memori saja, itu belum iman. Tapi kalau sudah diturunkan ke hati, dia baru iman. Karena iman itu dijaga, bukan di memori. Orang yang tahu korupsi itu membawa neraka Kemudian kita kan korupsi itu baru memorinya tahu, imannya belum. Baru sampai di memori, neraka itu baru sampai di memori, belum sampai turun ke hati. Kul kata dunia yang tadi, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, hidup dunia ini, perhiasan dunia ini yang dipandang manis, dipandang indah itu kecil, kecil, kecil kata papanya Kata akhir yang lebih baik. Dan surat Taubah ayat 38. Araditu hayat di dunia bil akhir Maka hayat di dunia bil akhirah kita qalil. Apakah kalian rindu dengan kehidupan dunia sementara kalian tidak dapat di akhirat? Maka tidaklah kehidupan kenikmatan dunia itu dibandingkan akhirat illa qalil kecuali sedikit dalam soal Zuhruf ayat 35, setelah Allah bicara dunia, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayati dunia. Semua itu adalah perhiasan dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika dzul muttaqin. Akhirat itu di sisi Rabbmu hanya untuk orang yang bertakwa. Lebih baik. Dan dalam surah Al-Hadid tadi sudah kita bacakan, wa bil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma hayatud dunya illa madam burur. Dan di akhir ada azab yang pedih atau ampunan. Yang dapat karena dalam pedih ke neraka, yang dapat karena ampunan ke mana? Ke surga. Wa ridwan dan ridho Allah. Wa ma hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa madam burur kecuali kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Bentuk Allah mesti menerangkan dunia kepada kita. Bahwa kehidupan dunia ini kecil dan kecil. Dan diperjelas dan dipertegas oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan hadis berikut ini. Wa inna daral akhirah dan yang hayawan ada dalam surah Al-Ankabut ayat 34. Bukan ada dalam surah Al-Rum, dalam surah Al-Ankabut. Ayat 34. Hadis dari Imam Muslim bercerita tentang sedikitnya dunia di hari akhir. Rasulullah SAW bersabda. Jadi kalau Rasulullah SAW yang bersabda, Jangan katakan lagi, itu kan menurut Ustaz. Ini bukan menurut Ustaz, tapi menurut siapa? Menurut Rasul. Sering sekali syaitan masuk dalam hati sebagai saudara-saudari kita kaum muslim dan sebagainya Kalau Ustaz berbicara, dan berbicara itu berdasarkan hadis, dia ingin menolaknya, dia katakan itu menurut Ustaz itu, menurut Ustaz kami lain lagi. Ini menurut Ustaz, menurut Rasul. Anda beriman dengan Rasul, ini perkataan Rasul, ya, dengan muslim. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, akhirah, apabila dibandingkan antara dunia dan akhirat illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fi jam'i man yanzuru bima itu bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke air laut silahkan dia lihat berapa air yang kembali atau jari antum kering celupkan ke laut angkat ada air di jari itulah dia dunia sisanya air laut surga Ini tafsiran ayat. Allah mengatakan sedikit dunia ini. Ini tafsirannya. Ini tafsirannya. Karena Nabi mengatakan apa? Al-Quran. Sunnah mengatakan apa? Al-Quran. Kalau kita katakan sedikit, ya sedikit, ya kita nggak tahu sedikitnya kayak apa. Sedikit itu kalau sedikit tadi ya kayak apa sedikit itu? Nabi lebih salah. Sedikit itu sama dengan satu satu jari, bukan lima jari. Itu sebuah sebuah lima satu satu jari. Angkat. Terbawa air di jari yang di atas Dari air laut, iya, lebih dunia. Kisah dan akhirat. Yang mau mencari air di jari ini, tidak dapat air yang ada di sisa air laut, kan mulut, Goblok. Apa lagi? Bodoh. Stupid. maaf saya tidak sedikit kasar. Tapi memang itulah yang bisa digambarkan untuk orang yang tidak dapat akhirat, dapat hanya dunia yang secuil. Walaupun secuil itu hartanya 1,7 triliun. Saya mengatakan tetap secuil. Karena yang ada dalam jari ini dibagi-bagi rata, dibagi sama sama manusia. Dunia. tidak tahu. Yang dibagi-bagi itu ayat Oleh karena itu Allah mengatakan kaum itu merugi luar biasa hal banyak sampai sekarang tidak ada di dunia yang bisa menyaingi Al-Baqarah. Tidak ada. Wa inna mafatihahu lalu bil usbati lil quwwah silahkan baca surah Al-Qasas. Kunci-kunci gudang kekayaan korun tidak bisa diangkat oleh beberapa orang yang bertenaga ekstra. Itu baru kuncinya, bukan apa. Kunci gudangnya. Kalau kunci gudang, satu gudang sebesar masjid ini, bukan kita sekarang ini, lalu kemudian kunci dikunci, kuncinya lebih ketat dari kelinci. Kalau isinya semua adalah emas, dalam rak lemari berapa banyak kita kunci yang bisa ditangkap dengan jari kelinci? Kumpulkan kunci-kunci itu tidak takut diangkat oleh beberapa orang bertenaga ekstra. Atlet angkat berat tidak takut mengangkatnya. Sebuah yang singkat dengan gambaran yang luar biasa. Tapi nyebab orang yang rugi ya Allah karena dapatnya hanya di mana? Di dunia. Di akhirat kelak orang kafir ingin kata Allah kalau dia punya emas sepuluh bumi, sepuluh bumi emasnya ingin dia ya Allah ini emas, ambillah emas ini yang banyak ini selamatkan aku dari neraka. Akhir. Gitu. Di dalam Al-Quran kalau kita cari Nanti kita mencari. Yang ya, mau air nanti mencari. Kalau yang kita mencari silahkan mencari. Saya tidak menunjukkan karena bahwa ketika pengajian ya tidak apa di surat apa ayat berapa. Kalau tidak sama di ayat berapa ya berapa saya tidak tahu. Saya tidak hafal ayat berapa. Rasulullah berjalan di pasar dan manusia ada di kiri dan kanan beliau. Kamar Rabi Jadriyin atas Cinmani. Ternyata Nabi tiba-tiba melihat seekor anak kambing, baru anak kambing kecil, yang binganya cacat dan telah menjadi bangkai. Baru anak kambing, telinganya cacat, jadi bangkai. Telah keadaannya. Fatana wala huwa akala bi udune. dengannya itu. Lalu dia berkata, "Tsumma Ayyukum yuhibbu yang guna hal dalam bidr?" Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing telinga cacat dengan harga satu dirham? Kata para sahabat Nabi, "Man ibu, an mula nabi syai'in wa nasahu bih." Kan tidak mau oleh Nabi. Harus beli bangkai anak kambing telinganya cacat dengan satu dirham. Apa yang bisa kami lakukan? Untuk apa sih kami beli walau satu dinar? Satu dinar itu sedikit, sekitar lima puluh ribu, kira-kira satu dinar itu. Lima puluh ribu. Untuk apa kami? Kami bayar lima puluh ribu. Untuk apa? Bangkai eh, anak kami. Untuk apa? Kalau masih bisa dimakan, masih bisa dibeli ya. Wajar ya, ada manfaat. Ini nggak ada manfaatnya. Mana tahu apa yang kami lakukan dengan bangkai itu? Summa qal, lah annakum lakum. Maukah kalian kalau pakai ini diserahkan saja boleh ambil, tak perlu bayar. قال والله لو كان حيا كان عيبا إنه أتذكر فكيف وهو Jadi Allah wahai Nabi, anak kambing ini kalau masih hidup, dia sudah cacat. Air juga kita punya anak kambing yang seperti ini. Bagaimana kalau sudah lahir bangkai lagi? Apa yang bisa kita lakukan? Kata Nabi SAW mendengar itu, Fawallahi, la dunya ahwalha ala ma'in ada. Jadi Allah dunia di sisi Allah lebih hina daripada dihina dan kehina yang kalian melihat anak kambing di sisi kalian. Di sisi Allah, dunia itu lebih hina. Daripada kita melihat seekor anak kambing cacat bangkai. Lebih hina dunia di sisi Allah. Dibanding hina yang anak kambing bangkai anak kambing di sisi manusia. Untuk apa semua ini disampaikan Rasul kita tercinta kalau agar kita tidak tertipu. Ingat orang kita apa? Tidak tertipu. Boleh punya dunia enggak boleh. Boleh punya dunia enggak boleh. Boleh banyak enggak boleh. Karena di samping Nabi hidup orang-orang yang punya harta banyak. Marah Nabi? Marah enggak? Enggak marah. Usman bin Affan kaya Marah lagi buat enggak Tidak. Bahkan dijadikan apa? Menanti. Dari dua putri beliau tercinta. ini tahap pertama, Rukaiyah. Sampai Rukaiyah meninggal. Tidak kita oleh Nabi dengan putrinya yang kedua. umum Kulthum. Sampai Ummu Kulthum meninggal. Orang kaya. Sekali berinfak bisa nilainya itu sampai kalau ditakar dengan uang kita sekarang infak umat sampai mencapai 7 sampai 8 miliar sekali infak. Kalau orang berani dari 40 sampai 48 miliar, berapa uang dia? Ada di miliar sih. Saya butuh, saya butuh bangun masjid banyak kali bangun di dunia yang mau kita kerjakan, uangnya kurang. Permasalahannya bukanlah itu, permasalahannya adalah Nabi tidak ingin umatnya tertipu lagi. Nabi tidak ingin melihat uang banyak itu Umat yang memandang banyak. Oleh karena itu dikerdilkan, dikerdilkan, dikerdilkan. Dan dia kerdil apabila dibandingkan akidah. Namun kalau hanya dibandingkan sama manusia saja banyak ya. Uang sikular 1,3 triliun banyak pendengarannya. Namun kita belum tahu uang kita di berapa. Kalau tahu kita uang kita di surga ada berapa, oh, baru 1,3 triliun sombong loh. Itu kita pandang. Aku sudah percaya. Nabi mengatakan, sholat fajri saya min dunia wa Pahala sholat sunat fajar yang dua rakaat itu, pahala di sisi Allah nanti akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahala sholat sunat fajar. Untuk seumur itu berapa kali sholat sunat fajar? Kalau setengah jadi terima Allah sudah berapa kekayaan itu dari sholat sunat fajar aja di akhir. Itu baru sumbangan dari mana? Hasil dari mana? Sholat sunat fajar belum sholat sholat fardu subuhnya, belum zuhurnya, belum asarnya, belum maghribnya, belum isyanya, belum tahajudnya, belum puasanya, belum zakatnya, belum infaknya, belum berbakti pada orang tuanya. Itu semua pahala di akhir. Pahala itu harus tahu apa? Kekayaan besar dalam surga itu yang namanya pahala. Yang tidak terlihat oleh mata namun dilihat oleh hati yang berjibat. Jadi kalau ada orang kafir di atas mobil BMW seri seri uh, 3 i petakan petenteng katakan kepadanya baru punya BMW petakan petenteng saya tadi pagi sholat subuh ya itu iman orang mukmin begitu iman orang yang percaya hari tiga kosong. Ini apa aja Devi? Saya kalau cuma sadar, dunia dan tingginya saya punya. Nggak sombong kayak begitu. Santai ya. Ini cara melatih iman. Cara menguatkan iman. Kalau tidak kita tertipu oleh ini. Kalau tidak begini kita tertipu oleh ini. Juga banyak pertanyaan kepada saya, Ustaz. Kenapa Allah lebih sayang orang Cina dibanding orang Islam? Masa duitan. Dikira sayang Allah itu hanya kepada harta, harta, harta, harta, harta, harta. Nampak bahwa dunia itu berwajah. Khalil. Manis dan Oleh karena itu orang mengatakan, mengatakan mak hijau mata itu melihat hartanya. Hijau maka melihat malah kamera kan Lihat Nabi memandang harta Kalau antum ingin curi tawaran antum yang sebenarnya Jangan hanya jadikan diri beliau suri tawaran dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam ilmu Lihat juga bagaimana beliau memandang dunia حديث الإمام البخاري ومسلم لأبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud seandainya aku punya emas sebesar apa gunung Uhud antum kalau maju di kebun ketemu emas di kebun aduk sebesar meja saya yang di depan meja saya. Kira-kira pikiran itu mau diapain ini, Pak? Mau diapain emas sebesar meja di depan saya di sana, meja? Oh, menghayal soal cakap sudah itu. ya kan? Bangunan rumah seperti apa mau dibeli, tanah seperti apa mau dibeli, sampai dibunuh orang rumahnya dibeli. Nabi mengatakan, seandainya saya punya emas, seberat pun suri iya, saudara kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La tabani alla tamurru alayya thalathul layalin wa indi minhu shay'un illa arsuduhu lidaynin. Niscaya aku tidak ada yang bahagia dan nikmat kepada penemuan itu melainkan tiga hari atau tiga malam berlalu semuanya enteng. Habis, kubagikan. Lihat Nabi memandang emas sebesar gunung Uhud, ia antum memandang emas sebesar motor ini. Beda sekali. Mana kita mana suri daulat kita? Sementara kita mengatakan suri daulat kita Nabi Muhammad SAW. Memandang emas sebesar ini aja, gelap mata itu. Kita bisa ngomong itu karena belum pernah melihat emas sebesar ini. Kita juga tahu nggak nanti lihat emas sebesar ini kayak apa gitu. Emas sebesar ini boleh milik kita dengan hanya satu cara yang batin. Tidak tahu juga iman kita seperti apa. Semoga Allah tidak arahkan kepada kita tentang ini. Kita belum bertemu. Dan berbeda dengan orang yang telah bertemu. Orang yang iman yang teruji, fitnah ini ada di depannya dan dia teruji. Itu yang orang yang telah teruji. Orang miskin seperti ada ini bicara dunia memang teori bagi Apakah dia berhasil mengamalkan belum tentu. Dia saja nanti ke depannya. Mudah-mudahan berhasil. Tentu berharap kepada Allah kita berhasil berhadapan dengan fitnah apa? Fitnah dunia. Nabi Allah dan kita mengatakan kalau saya punya emas sebagai penuhut, aku tidak mau tiga malam masih ada tiga. Semua yang aku terima. Mau? Mas apa? Bukan Mas. Tiga malam kerjaan Nabi, tiga hari tiga malam habis. Kerjaan Nabi itu hanya membagi-bagikan emas dan umur. Itu yang kuingin. Apakah dalam hal ini Nabi benar? Iya. Kenapa tidak disimpan saja? Ya? Kalau disimpan, tidak jadi gabungan akhir dan jadi milik kita. Kalau meninggal, milik orang tua kita. Tapi kalau diimpakan, jadi milik kita sebenarnya. Nanti. Ya, akhirat. Bisa dikumpul di bawah, disusun apa? Isu yang benar. Kalau ada masuk ke kubur, jadikan tabungan akhirat. Yang jadikan tabungan apa? Dunia. Jadi soal kita punya harta dunia tidak tercela dalam agama Islam. Akan tetapi yang tercela adalah tertipu dengan dengan dunia. Kalau tahu dunia ada di tangan kita, jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita. Jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita uraikan pada kesempatan kali ini dan semoga Allah menjadikan kita umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhadapan dengan dunia pandai sehingga tahu mana tipuan dan mana yang kiri dan berjalan ke atas hal penting dan tidak berjalan di atas tipuan-tipuan. Allah Taala alam bisawab kita lanjutkan dan tanya jawab menjelang selesai kajian kita bersilakan. Jadi susunkan pernah saya mungkin justru juga baca juga jawab juga antusias di bawah nggak ada sinkronisasi hmm.